Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan pembahasan eh, masih penjelasan tentang hadis Hudzaifah dari Al-Mawahib Al-Mawahib Al-Muhammadiyah. al mawahib al muhammadiyah Eh, yang merupakan karya seorang ulama Syafi'iyah yang terkenal dengan sebutan Al-Jamal. Di antara karya beliau yang terkenal di kalangan Syafi'iyah adalah uh, Hasyiah Jamal uh, Al-Sawi uh, atau Hasyiah Jamal Al-Jalalain. Sarah beliau mendor tafsir Jalalain. Uh, terkenal dengan hadis Hudzaifah beliau sampaikan dan sepatutnya diketahui anak bimakna izar semakna dengan sarung adalah komis ya, lumat malbusin dan semua pakaian maka beliau katakan bahasanya aturan larangan isban di bawah mata kaki itu tidak hanya berlaku untuk sarung namun semua namun berlaku untuk komis, untuk jubah dan semua jenis pakaian. Ya, maka di sini ada satu keterangan yang penting. Nah, kita jumpai sebagian uh, Syafi'iyah yang mengatakan itu khusus untuk uh, untuk izah saja dan tidak melimpah kepada yang lain. Ya, nah, di sini kita jumpai Al-Jamal ya, yang merupakan salah satu ulama Syafi'iyah menegaskan larangan ini berlaku bukan hanya untuk izah, namun untuk kulum malbusin, semua pakaian. Dia katakan wa inna makhusa al izar dikhususkan dalam penyebutan dalam hadis itu cuma disebutkan sarung anna ghaliba malbusihim izar. Karena yang paling dominan pakaian di eh, masyarakat Arab ketika itu adalah izar, itu yang paling dominan. Ada komis namun itu e, sebagian dan tidak dominan. Kemudian uh, beliau mengatakan walhasil kesimpulan tentang masalah memendekkan Iza menjadikan sarung dan kain serta sawah dan celana bahasanya tidak melewati tidak lebih dari dua mata kaki hukumnya sunnatul muakada kata beliau dan pendapat yang beliau ambil adalah ya, sunnah muakada tidak melebihi mata kaki wa qawlu ila nisfi kalau itu cuma sampai separuh petis, maka itu yang lebih baik. Wajibkahu di atas tahtil ka'bi bila udhrin. Maka jika tanpa udhur, eh, kain itu di bawah mata kaki. Selama tidak punya niat untuk eh, diri dengan memanjangkan kain. Wa illa jika ada maksud menyombongkan diri, maka harumah maka haram. Balkila inau Bahkan ada yang mengatakan kalau itu kefasikan. Apa beda haram dengan kefasikan? E, kefasikan artinya itu dosa besar. E, maka sebagian menegaskan jika kalau maksud kesombongan maka haramnya bukan hanya haram, haram dan dosa besar sehingga pelakunya tergolong orang yang fasik. Adapun jika karena ada udur semacam di dikatakan semacam di mata kakinya ada luka yang ini sering disakit, eh, sering terganggu oleh lalat misalnya, dan dia tidak memiliki sesuatu yang menutup lukanya selain kainnya atau sarungnya, faya juzu. Maka eh, kain di bawah mata kain ketika itu hukumnya diperbolehkan. dan mengambil eh, istimbat dari izinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Tuhan bin Auf yang diperbolehkan untuk memakai kain sutra karena gatal kulitnya jika tidak berpakaian selain sutra. Ya, apa titik kesamaannya? Apa ilah yang e, nama lain dari ilah adalah al-jami? Apa ilah dari izin Nabi untuk memakai sutra bagi Abdurrahman bin Auf? Maka yang bisa ditangkap adalah hilu fi'luma nuya anhu Maka hadis tentang izin Nabi untuk kepada Abdurrahman bin Auf untuk memakai sutra karena badan beliau yang kulit beliau yang gatal jika terpakaian selain sutra itu menunjukkan bolehnya melakukan satu hal yang telah karena darurat dan ketentuan ini ada di hati rojul berlaku untuk laki-laki maka e, maka beliau berpendapat sebagaimana pendapat umumnya Syafi'iyah dan bahkan ini pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikatakan oleh dikutip oleh An Nawawi di Sahih Muslim bahasanya pendapat Imam uh, Imam Syafi'i isbal tanpa maksud sombong itu makro. Isbat tanpa maksud sombong itu makro ya, ya, Jika dengan sombong itu haram. Dan sejumlah ulama eh, sejumlah ulama mengklaim bahasanya adalah pendapat jumhur. Dan di antara seba, uh, eh, di antara pendapat di antara sahabat yang berpendapat tidak halal, haram ya, isbar tanpa maksud kesombongan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu yang riwayatnya pernah kita baca di majelis kajian uh, Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Ya, Biasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud di antara sahabat yang berpendapat Eh, bahasanya isbat tanpa maksud sombong itu tidak sampai derajat haram. Nah ketentuan tadi eh, adalah pihak hati rajul berlaku untuk laki-laki. Nah, gimana perempuan menurut uh, ulama syafi'iyah? Amal mar'atu fayusannu laha jarruhu alal ardi. Ada perempuan dianjurkan Ya, beliau tidak mengatakan boleh, namun dianjurkan. Yusan nulaha Dianjurkan bagi perempuan jaru al-ardi menyeret kain di lantai dan di tanah. Dianjurkan untuk e, diisbalkan qadra sekadar satu jengkal. Alasannya li'anau astar. Ya, karena itu lebih menutupi Ye, maka kata Syafi'iyah perempuan dianjurkan untuk e, menjulurkan kainnya menambahkan satu jengkal dari mata kaki e, dan ini hukumnya sunnah dalam pengertian dianjurkan sehingga hadis tentang larangan isbal ma'aswal minal kabain fafinar itu statusnya amun maksusun hati eh, hadis am yang mengalami taksis tidak tolak untuk perempuan dan mayoritas yang dibolehkan isbal untuk perempuan adalah wiraun satu hasta dan satu hasta itu sama dengan dua jengkal Ini, eh, otomatis dua jengkal setiap orang itu sama dengan satu hastanya ya hasta adalah dari ujung jari tengah sampai siku itu jengkal dan orang yang normal ya, hastanya itu sama dengan dua jengkalnya kalau gua ah, nggak normal ya, silahkan cek masing-masing tangannya normal apakah tidak <clears throat> jika terlalu panjang kok ternyata tiga jengkalnya oh, itu tidak eh, normal atau kok ternyata cuma satu setengah jengkalnya ya, berarti juga tidak normal kalau kurang lebih dua jengkalnya berarti masih tergolong orang-orang normal ya. Ya berkenaan dengan pakaian uh, e, baw, e, bawahan Nabi dan di, di sini babnya cuma ada izar, maka ada pertanyaan, apakah Nabi memakai sarawil? Ini apakah Nabi itu memakai sarawil celana? Wahal labisa sarawila. Apakah Nabi itu pakai sarawil? Di bab di bab sama ini tidak ada bab tentang sarawil Nabi eh, adanya izar Nabi. Adanya apa izar Nabi. Lantas Nabi itu pakai sarawil ataukah tidak? Nabi mengenal celana dan pakai celana panjang ataukah tidak? Eh, lah ada yang mengatakan Nabi tidak pernah pakai sarawil. Nabi pakai komis, Nabi pakai uh, izar, namun Nabi tidak pernah sarawil. Wakin soha anaustarahu. Dan terdapat riat yang sahih Nabi pernah beli sarawit. Data yang ada itu Nabi beli sarawit. Riatnya sahih. Nah ini beli ini dipakai atau tidak dipakai? Nah, ini jadi pembahasan. Tidak ada penegasan kalau Nabi memakainya. Eh, namun dikatakan ada riwayat sahih kalau Nabi beli sarawit. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan dikutip oleh Al-Jamal di sini, eh, Abdahir anau inama ishtarahu liyalbasahu." Nabi beli sarawil, berarti Nabi pakai sarawil itu abdahir namun tidak nas. Ya, cuma ya tidak nas, itu cuma zahir saja. Dari itu artinya ya, ada dua kemungkinan dan ada kemungkinan yang lebih mendekati. Kemungkinan yang lebih mendekati itu namanya zahir. Nasnya Nabi beli sarawin. Nasnya itu, itu Nabi beli sarawin. Nah, kemungkinan besarnya, cuma kemungkinan besarnya beli itu ya dipakai. Ya, meskipun itu masih uh, tidak tegas ada membuka pintu kemungkinan yang lain. Boleh jadi Nabi tidak memakainya namun untuk yang lain. Naam afadahu Al-Hafidh Al-Iraqi anahu ja'a fi khubarin anahu labisahu. Namun Al-Hafidh Al-Iraqi eh, memberikan keterangan anahu ja'a fi khubar ada terdapat hadis kalau Nabi memakai sarawir. Nah, kemudian kita uh, lanjutkan sedikit di bab yang ke-19 bab majaa fi misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang riwayat yang menceritakan tentang cara berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misya itu masdar hayat, Uh, eh, berarti uh, bagaimanakah bentuk berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah berjalan, keteladanan Nabi dalam masalah berjalan adalah keteladanan yang paling sempurna. Bahkan awasakon jalannya Nabi itu pertengahan. Sebagaimana demikianlah keadaan Nabi dalam semua urusannya. Mengamalkan firman Allah Ta'ala Waqsid fi masjid, Waqdud min sautik Nasihat Luqman Kepada anaknya dalam engkau pertengahan dalam berjalan Arti e, maksud dari ayat ini dia pun masyuka hendaklah jalanmu itu pertengahan, tidak berlebihan dan tidak favorit tidak seenaknya. Ya, dari Abu Yunus dari Abu Hurairah Qal Abu Hurairah mengatakan Walau itu syai'an Aku tidak pernah melihat sesuatu Baik manusia ataupun bukan manusia ahsana yang lebih cakap, yang lebih ganteng, yang lebih indah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena syamsa tajri fi wajhihi seakan-akan wajah eh, seakan-akan sinar matahari. Ya, tentu syamsa di sini bukan benda matahari. Ya, namun sinarnya tajri mengalir pada wajah beliau. Dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cepat dalam berjalan dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masa akan-akan bumi itu dilipat untuk beliau. Wa inna dan sungguh kami lanu jahidu angkusana sungguh kami menyusahkan diri kami sendiri untuk mengimbangi Nabi jalannya Nabi wa innahu la ghairu muqtarisin Wa inna dan sungguh Nabi sungguh Nabi itu tidak e, muktarifin, tidak mubalik, tidak peduli. Maksudnya e, Nabi itu santai-santai saja. Nabi jalan santai, itu sahabat perlu e, menyusahkan diri, perlu e, berpayah-payah untuk bisa mengimbangi jalannya Nabi. Nabi jalan santai saja, bukan orang yang memberikan kepedulian untuk mengerahkan tenaga untuk jalan, tapi jalan santai. Musahabat untuk imbangi itu harus susah payah. Ya, hadis ini di, juga diriatkan oleh Al-Musannif di catatan kaki. al Musannif itu termiti di jamiknya dan di sanadnya terdapat Ibnu lahi'a. Ya, Ibnu bacanya lahi'a. Eh, bahwa satu kun ikhtalata dan dia seorang yang jujur namun bercampur hafalannya lakinahu bi'a alaih namun dia memiliki mutabik memiliki penguat penguatnya diatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalur Amr Ibn Yunus dari Abu Yunus bihi dengan redaksi yang sama maka di sini Abu Hurairah mengatakan wala itu syai'an aku tidak pernah melihat sesuatu Beliau tidak mengatakan aku tidak pernah melihat seseorang, namun beliau mengatakan sesuatu. Dia umat untuk mencakup segala yang pernah beliau lihat yaitu manusia, rembulan, matahari dan benda-benda indah, al yang indah, al-jamilah yang indah, yang lain. E, matahari mengalir sinar matahari mengalir di karena demikian bercahayanya wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertalakluk dan berkelip e, e, berkelip-kelip wajahnya Nabi. Maka timbullah khayalan bagi orang yang memandanginya bahasanya matahari itu berkelap-kelip yaitu bercahaya pada wajah Nabi. itu ah namun cahaya yang ada pada wajah Nabi ini bukanlah cahaya yang real dalam pengertian wajah Nabi itu menyinari berbagai macam benda yang ada di sekelilingnya sebagaimana lewat penjelasannya itu di e, lembar-lembar uh, yang lewat telah disampaikan dalilnya adalah ketika ibunda Aisyah ya, kehilangan Nabi tidur bareng kemudian beliau terbangun di tengah malam tadi sampingnya ada Nabi kemudian tidak ada apa yang dilakukan ibunda Aisyah dia cari-cari pakai tangannya Kata orang Jawa gagap-gagap. Nah, cari-cari dengan tangannya di mana Nabi. Ternyata kemudian tangannya menyentuh telapak kaki Nabi yang ketika itu Nabi sedang sujud. Maka ini dalil bahasanya bersinarnya wajah Nabi itu bukanlah sesuatu yang real. Kalau itu real maka ibunda Aisyah tidak perlu gagap-gagap. Dia tidak perlu cari-cari dengan tangan. Eh, cukup noleh akan lihat terlihat eh, cahaya menerangi lantai ya. karena posisinya Nabi ketika itu sujud ya. menerangi lantai dan sekelilingnya maka sudah tahu Nabi sedang di situ ya. namun ibunda Aisyah cari-cari dengan tangannya maka ini dalil bahwasanya cahaya wajah Nabi yang disampaikan oleh banyak sahabat Abu Hurairah dan yang lain itu bukan cahaya yang Ada dan riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas bahasanya Ibnu Abbas mengatakan la billahu Nabi itu adalah manusia yang tidak memiliki bayang-bayang karena dia bercahaya. Batilun ya la yasihu adalah riwayat yang batil ya, dan batil itu berarti riwayat yang la yasihu tidak sahih, tidak sahih dhaif dengan kedhaifan yang parah ya, itu disebut batil. Dan aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cepat jalannya dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan bumi itu dilipat untuk Nabi. Karena al seakan-akan tanah yang ada di bawah Nabi itu tuduna didekatkan jadi dekatkan sebagiannya dari yang lain. Sungguh kami menyusahkan diri kami dan Nabi santai-santai saja. Artinya yang sehat dan masya Nabi berjalan dengan jalan ini la'an la'an ijahati nafsin bukan karena uh, memayah-mayahkan diri. Nabi santai saja jalannya seperti itu. Walau mungkin Nabi tidak memaksa-maksakan diri untuk jalan seperti itu. Itu jalan santainya Nabi. Namun itu adalah jalannya Nabi Al-Mu'tad yang biasanya. Meskipun demikian, para sahabat terus menyusahkan diri jika mereka mau jalan bareng bersama Nabi. Wafihada maka kalimat ini mengisyaratkan betapa kuatnya badan Nabi. Ya, maka Nabi itu jalan seperti itu ya Eh, jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah karena demikian kuatnya fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena beliau ngoyo atau orang jauh, bukan karena beliau menyusahkan diri, takalluf untuk bisa jalan seperti itu juga bukan karena beliau tergesa-gesa. Itu jalan santainya Nabi. Ya, jalan santainya Nabi itu kalau mau diimbangi oleh para sahabat agar bisa bareng jalan dengan Nabi itu mereka harus Ya, susah payah. Ya, bayangkan kalau Nabi jalan cepat. Nah, ini jalan santai ya. ya, jalan santai, siapa tahu jalan cepat. Nah, Nabi jalan cepat. Nah, berarti tertinggal jauh. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك